Fitnah ini menimpa dunia mereka, negeri mereka, iman dan akidah mereka. Pergi yang satu, datang yang berikutnya. Belum tuntas fitnah yang sedang terjadi telah mengancam fitnah yang berikutnya. Demikian ketentuan Allah Jalla wa Ala yang maha hikmah dalam menentukan segala ketentuan takdirnya. Allah Al-Alim yang maha berilmu atas segala sesuatu menentukan segala takdirnya dengan ilmunya. Allah Azza wa Jal yang maha mutlak kehendaknya tak seorang pun dan tidak ada satu pihak pun yang mampu mencegah, menghalangi masyiah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai mukminin yang pertama adalah wajib beriman dengan segala catatan takdir Allah dan bahwasanya Allah menentukan segala sesuatu tersebut dengan ilmunya yang maha luas dan tak terbatas dan bahwasanya Allah Azza wa menentukan segala takdirnya yang akan terjadi di alam semesta ini berdasarkan hikmah tak sebuah kejadian yang Allah tentukan luput dari hikmah Allah Al-Hakim, Al-Alim, As-Sami' yang maha mendengar segala sesuatu, Al-Basir yang maha melihat. Allah Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kokoh dalam segala urusannya. Dan wajib pula kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi pasti terjadi dan tidak akan luput kepada siapa takdir tersebut mengenai Ar-Rasul alaihi salat wassalam mengatakan la ta'lam ta halawatal iman hatta ta'lam ta annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak sungguh engkau tidak akan mampu mengenali tidak akan dapat mengenali rasa manis keimanan keimanan itu memiliki rasa yang manis dan indah Sungguh engkau tidak akan mampu merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang telah ditentukan untuk menimpamu pasti akan menimpa dan tidak akan luput. Dia yakin bahwa semua musibah yang menimpa, sebuah fitnah atau semua fitnah yang datang mengenai suatu kaum, mengenai sebuah pribadi, semua itu tidak akan luput dan semua itu telah didahului oleh catatan takdir Allah Azza wa Jal. Wa annama akhta'at lam yakun Dan sungguh kau tidak akan mampu mendapatkan merasakan manisnya iman sampai engkau beriman dan berkeyakinan bahwasanya apa yang ditentukan tidak mengenai engkau tidak akan menimpa dirimu pasti tidak akan menimpanya. Ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama wajib diyakini terkait dengan berbagai alfitan yang tidak akan berhenti sampai yaumul qiyamah. Yang kedua, seorang mukmin wajib untuk beristi'anah kepada Allah Azza wa Jalla meminta pertolongan dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman dan taufik istiqamah. Berlindung kepada Allah dari kemungkinan fitnah menimpa dirinya sehingga dia jatuh dalam kesesatan. Doa dan isti'adzah ini al-isti'anah Permohonan pertolongan dan al-isti'azah kepada Allah dari berbagai fitan merupakan perwujudan dan bukti konkret sikap tawakal kita kepada Allah. Di antara bukti tawakal kita kepada Allah adalah memperbanyak doa. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah baik yang nampak, terlihat, terdengar dan mudah diantisipasi ataupun fitnah yang tidak nampak, yang samar dan sulit untuk segera dikenali oleh kebanyakan manusia. Demikian seorang mukmin menjalankan perintah Nabi untuk memperbanyak al-isti'adzah Permohonan perlindungan kepada Allah Jangan bertawakal kepada dirinya Jangan bertawakal kepada ilmunya Jangan bertawakal kepada guru dan ustadznya atau syekhnya Jangan bertawakal kepada hafalan Qur'annya Dan seterusnya Bertawakallah kepada Allah Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh Barang siapa yang bertawakal bersandar diri kepada Allah dalam meraih segala keinginannya dan berlindung dari segala yang dia benci, maka sungguh Allah yang mencukupinya. Sebaliknya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah serahkan kepada dirinya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jal mengatakan Ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib Tidaklah Allah akan membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi yang kalian berada ini tanpa terpisahkan mana orang-orang yang baik dan mana yang jelek pasti akan datang fitnah, musibah, ujian yang hatta yamizal khabitha minat tayyib sampai terpilahkan terpisahkan terbedakan antara al-khabith orang yang jelek dalam akidahnya jelek dalam manhajnya jelek dalam akhlaknya dengan at-tayyib, orang yang baik, yang jujur, benar, istiqamah di atas akidah, iman, manhaj, ibadah. Prosesi ini terus berlanjut tidak akan berhenti. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya ini. Dan berbagai ayat lainnya yang semisalnya. Yang tidak cukup waktu untuk kita membahasnya satu persatu. Dan kita sekarang Kemarin Besok akan terus melalui proses ini Kalau tidak sedikit orang Yang sebenarnya telah dibukakan pintu ilmu Untuknya Pintu fikih untuknya Namun dia jatuh dalam penyimpangan Kesesatan dan beda Lalu bagaimana dengan seorang yang jahil Seorang yang tidak menyibukkan diri dalam talabul ilm Maka dari itu Di antara asbabun najah Wal istiqamah Di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan dari fitan dan istiqamah di atas iman Adalah talabul ilmi May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan dan di antara kebaikan itu adalah as-salamatu minal fitan. Selamat dari berbagai fitnah. Maka kata Rasulullah yufaqihu fid din. Pasti Allah akan menjadikan dia faqih berilmu tentang urusan agama ini. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum Al-fitan tamuju maujal bahar. Fitan itu berdatangan berderu-deru silih berganti bagaikan badai di lautan. Di antara fitan saya katakan di antara al-fitan bukan satu-satunya al-fitnah. Bukan fitnah satu-satunya tapi di antara al-fitan karena al-fitan itu ada di tengah-tengah kita. Ada di depan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita. Al-fitan itu terus mengintai. Tinggal siapa yang Allah kehendaki untuk selamat. Keluar dari dunia ini dalam keadaan istiqamah di atas iman dan akidah. barakallahu fikum di antara fitan yang terjadi di zaman ini adalah fitnah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin dan ahli sunnah di negeri Yaman dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya fitnah yang terjadi sekarang ini telah didahului oleh beberapa mukaddimah peruluh tamhid yang pada proses mukaddimah itu sudah berguguran berbagai pihak maka penting untuk selalu diingatkan ayyuhas salafiyun bahwa di antara asbabun najati di antara sebab-sebab keselamatan dari fitan adalah Ar-ruju' ila kibaril a'immati wal ulama. Mengembalikan urusan permasalahan yang terjadi ini, jawaban dan kesimpulan hukumnya kepada kibarul ulama. Kibarul ulama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu ma'a Barokah itu Allah letakkan bersama dengan ulama kibar di antara kalian. Barokah ilmu, barokah fatwa, barokah jawaban terhadap tantangan peristiwa yang terjadi ada pada kibarul ulama Allah letakkan bersama mereka. Barang siapa yang ingin mencari barokah ilmu, barokah fatwa, barokah kesimpulan-kesimpulan hukum istimbab dan istihad maka kembalikan kepada mereka dan sabarlah dalam menjalani fatwa mereka menjalani fatwa mereka bukan tanpa tantangan bukan tanpa bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita bukan pula tanpa subuhat-subuhat yang akan menggoyahkan manhaj kita Barakallahu fikum. Butuh kesabaran dan harus sabar. Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." walaula fadlullahi alaikum عليكم ورحمته lattaba'tumus syaitan illa qalila Allah dalam ayat ini mencela orang-orang yang suka berkomentar Naam ketika datang sebuah peristiwa fitnah atau ujian baik itu peristiwa atau berita yang menjanjikan keamanan, kesejahteraan bagi umat Islam dan negerinya. Keburu berkomentar, menilai, bersikap, menyebarkannya, berafiliasi, kecemasan bagi umat Islam, akidah mereka, atau mengancam negerinya. Juga demikian, haula terburu-buru mendahului orang-orang dan pihak-pihak yang Allah beri hak untuk berbicara mendahului dengan bentuk tidak mengembalikannya kepada mereka maka Allah dalam ayat ini mencela orang-orang tersebut barakallahu fikum banyak alasan banyak syubuhat yang ujung-ujungnya tidak mau beramal dengan ayat ini. Tidak mau kembali kepada al-akabir minal ulama. Ada syubhat yang mengatakan kita penduduk negeri ini lebih tahu tentang negeri kita. Tujuannya adalah menolak fatwa ulama. Bahwa ahlu Makkah adra bisi'abiha. Wa ahlul baiti adra bima fihi bahwasanya penduduk sebuah negeri itu lebih tahu tentang negerinya dan penghuni sebuah rumah pemilik sebuah rumah lebih tahu tentang kondisi dan seluk beluk rumahnya memang benar demikian namun ketika kaidah ini digunakan untuk menutupi sebuah kebatilan untuk mengemasi memberi cover sebuah ambisi sebuah kesombongan sebuah hasad, sebuah kezaliman, maka itulah kebiasaan al-Yahud wan Nasara yang kita ditahdir oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mengikuti jejak langkah mereka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Minta tolonglah kepada Allah untuk beramal dengan ayat yang sedang kita bahas. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan fitnah yang terjadi atau peristiwa dan berita yang datang tersebut kepada Rasul dan Rasul telah tiada kepada sunnahnya kepada ahli waris para Rasul warasatul anbiya yaitu para ulama yang Rasulullah menyatakan al ulama'u warasatul anbiya wal anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma para pewaris-pewaris nabi yaitu ulama al-kibar terkhusus dalam hal ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk mengembalikan kepada rasul dan ulil amr Ulil amr di sini terdepan dan utama dan lakukan maka Allah mengatakan la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Pasti orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk beristihad dan beristimbal pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ingat baik-baik ayat dan hadis yang baru saja kita sebutkan. Karena fitan tidak berhenti yang kemarin kemudian hari ini tiada. Fitan tidak akan berhenti hari ini yang sudah terjawab oleh kibarul ulama kemudian besok tiada. Yang lolos kemarin dari fitan dan selamat belum tentu selamat pada hari ini. Yang selamat pada hari ini dari al-fitan belum tentu dia selamat besok. Barakallahu fikum. As-Sahabil Jalil Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu asar dan nasihat beliau kepada umat ini beliau mengatakan la yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhadhu an asaghrihim asaghirihim halaku sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kemuliaan dan kebaikan kemuliaan akidahnya kemuliaan imannya kejayaan negerinya, persatuannya, ibadahnya selama mereka mengambil ilmu atau fatwa dan bimbingan dari kibarul ulama di tengah-tengah mereka. Ibnu Mas'ud menasehati sebagai bentuk penerapan hadis-hadis Rasul dan sekaligus pengalaman yang beliau hadapi bahwa banyak orang binasa ketika meninggalkan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip ahli sunnah dan salafiyah ini. Barakallahu fikum. Ada lagi syubhat yang sengaja digunakan untuk mengemas kebatilan, menolak fatwa ulama. Ada yang mengatakan kalau syekh Masya Allah dia seorang yang alim. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pembisik-pembisik syekh ini yang jelek yang membawa berita-berita tidak sesuai dengan realita. Subhanallah. Kibarul ulama yang kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Anda menilai dan menyikapi majlis dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan seperti itu? Ya memang benar Syekh bukan seorang nabi yang menerima wahyu Tetapi ketika beberapa masyaih dan berita-berita itu telah ditasabut atau tabayyun. Dan masyayikh kita walhamdulillah adalah orang-orang yang sangat berhati-hati menerima berita. Mereka selalu meminta bukti-bukti. Tidak sembarangan di dalam berfatwa. Itu sebagai realisasi dari firman Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama' Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Orang-orang yang berilmu. Takut untuk berfatwa sembarangan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Ar-Rasul mengatakan Al-barakatu ma'akabirikum. Bahwa barokah itu Allah letakkan bersama ulama kibar di antara kalian. Ikhwani fid din Allah wa iyyakum. Sungguh orang-orang yang mengatakan demikian yang menuduh masyayikh atau orang-orang di sekitar masyayikh adalah orang-orang yang tidak bertasabut dalam menyampaikan berita atau majlis-majlis masyayikh dipenuhi dengan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah tahu atau mencium aroma indah dan nikmat majlis-majlis ulama. Dia mengira majlis ulama seperti majlis warung kopi dia duduk. Dia mengira majlis ulama orang-orang yang takut kepada Allah sama seperti majlis dia duduk begadang dengan temannya semalaman suntuk. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ketika umat ini sudah mengambil ilmu atau fatwa dari selain al-akabir yaitu al asagir Baik al asagir di sini dari kalangan ahlul batil atau orang-orang yang memang memiliki ilmu tetapi dia tidak tergolong kibar. Belum kokoh keilmuannya walaupun dia bisa mengajar, memberikan ta'lim di berbagai bidang. Kalau dia tidak tergolong al-akabir, ketahui bahwa barokah belum bersamanya. Maka kata Ibnu Mas'ud, Barang siapa yang apabila umat ini telah mengambil ilmu atau fatwa dari mereka ini al-asagir maka umat ini akan binasa. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di negeri Yaman sebenarnya sebuah proses yang panjang. Yang sebenarnya ulama sudah mengingatkan jauh-jauh hari Nah, namun banyak pihak dari pihak-pihak yang telah diposisikan sebagai masyayikh. Dari pihak-pihak yang di negeri Yaman diposisikan oleh mereka sebagai ahlul ilm. Naam tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Mentakwilnya dengan berbagai takwil. menampakkan seolah-olah dia sebagai seorang yang bijak, tidak membantah ulama, diam dalam muhadharahnya, tidak pernah menyinggung Syekh fulan atau Syekh fulan. Bahwa Syekh kami seorang yang hakim, seorang yang bijak, tidak mudah emosi. Masya Allah, sikap emosional yang dikemas dengan seolah-olah tenang dan bijak. Wahai ahli sunnah Kunu futana. Jadilah orang-orang yang cerdas. Di bawah bimbingan ilmu. Di bawah bimbingan ulama. Sebagaimana kita akan membacakan pada kesempatan hari ini fatwa al-akabir minal ulama. Di antara fatwa tersebut adalah fatwa syekh Al-Allamah Saleh Al-Luhaidan salah satu ulama kibar di masa ini mantan ketua Majlis Al-Qadha di Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang umurnya sekarang hampir menginjak 90 tahun kemudian pula fatwa Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kemudian juga fatwa Syekhuna Al-Allamah Ubaid al-Jabiri kemudian beberapa ulama lainnya menyikapi apa yang terjadi di negeri Yaman dari pemberontakan kaum Syiah Rafidhah Al-Hawathah atau sering kita mendengarnya dengan Al-Houthi kaum Syiah Rafidhah Al-Kuffar Nah, yang telah melakukan pemberontakan kepada waliul amr muslimin di negeri Yaman. Kemudian membunuhi kaum muslimin, menghancurkan masjid-masjid muslimin. Wanita-wanita muslimah menjatuhkan harga diri kaum mukminin kaum Syiah Rafidhah yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam 72 golongan. Karena 72 golongan yang disebutkan dalam hadis tentang iftiraqul ummah adalah al-firaqul islamiyah. Kelompok-kelompok yang masih dalam koridor keislaman bukan Syiah rafidah karena mereka adalah kufar. Nah, bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Jawabannya kembalilah kepada ulama. Mintalah bimbingan mereka. Dengan izin Allah selamat. Di antara fatwa yang bisa kita baca pada hari ini yang pertama adalah fatwa Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi al Madkhali hafizahullah taala yang beliau keluarkan untuk yang kesekian kalinya dan yang terakhir ini adalah pada tanggal 5 Jumadal Akhirah atau 4 hari yang lalu tepatnya 1436 Hijriah. Beliau mengatakan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فإني أوجه هذه النصيحة للشعب اليمني أن يقاتل هؤلاء الروافض أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون القرآن الكريم wa yata'anuna fi zaujati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku mengarahkan nasihatku ini untuk rakyat Yaman. Sekali lagi, untuk rakyat Yaman agar mereka berperang berjihad melawan kaum Syiah Rafidhah, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan para musuh nabinya dan mereka adalah musuh-musuh para sahabat Rasul. Sementara Muhammad al-Imam menandatangani pernyataan bersama kaum Syiah Rafidhah. Pernyataan atau dokumen perjanjian persaudaraan dan hidup berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Rob kita satu, Nabi kita satu, musuh kita satu, Al-Quran kita satu. Sementara ulama kibar dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa berbeda Tuhan kita dengan Tuhan kaum Syiah Rafidah. Berbeda Rob kita dengan Rob kaum Houthi. Berbeda pula Al-Quran kita dengan Al-Quran mereka. Musuh kita pun tidak sama dengan musuh mereka. Musuh mereka adalah para sahabat. Sementara sahabat adalah orang yang paling kita cintai dari umat ini. Barakallahu fikum. Musuh mereka adalah para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kita meyakini para istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ahlul jannah yang Allah ridhoi mereka semuanya. Dan Allah pilih mereka sebagai istri nabinya. Barakallahu fikum. Al-Quran kita pun berbeda dengan Al-Quran mereka. Oleh karena itu Syekh di sini menegaskan. Agar kaum muslimin di negeri Yaman memerangi kaum syiah rafidah. Berjihad melawan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Musuh para rasulnya. Musuh para sahabat. Mereka mencela para sahabat Nabi dan mentahrif Al-Quran, menyelawengkan Al-Quran, dan mereka mencela para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wallah inna irdar Rasul was sahabati wa azwajihi la aghla wa aghla wa aghla min a'rabikum wa anfusikum wa amwalikum mi'at al-marrat. Demi Allah, sesungguhnya harga diri Rasul kehormatan para sahabat dan kehormatan para istri-istrinya sungguh lebih mahal, lebih mahal dan lebih mahal dari harga diri kalian semuanya, dari jiwa-jiwa kalian semuanya, dari harta-harta kalian semuanya beratus-ratus kali lipat. Ini keimanan kita. Harga diri dan kehormatan Rasul, harga diri dan kehormatan sahabahnya, harga diri dan kehormatan para istrinya, adalah jauh lebih mahal dan lebih bernilai, lebih mahal dan lebih bernilai beratus-ratus kali dibandingkan kehormatan diri kita dan kehormatan harta kita, jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, faqatiluhum jihadan fi sabilillah wa i'lan kalimatillah tabaraka wa ta'ala واخلصوا في ذلك لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ينصركم إن أخلصتم وقاتلتم لإعلاء كلمته maka perangilah mereka kaum syiar Rafidhah sebagai sebuah jihad di jalan agama Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat tauhid kalimatullah tabaraka wa taala dan hendaknya kalian mengikhlaskan niat karena Allah dalam jihad tersebut. Sungguh pasti Allah akan menolong kalian jika kalian mengikhlaskan niat karenanya dan berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah yaitu kalimat tauhid. Allah berkata, intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian jika kalian menolong agama Allah. Artinya, motivator yang mendorong kalian untuk berjihad, berperang menghadapi kaum Syiah Rafidhah adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah at-tauhid dan menghancurkan kesyirikan, bukan untuk yang lainnya bukan untuk kepentingan kabilah, bukan untuk kepentingan politik dan yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jal ikhlaskan niat, pasti Allah akan menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian dan mengokohkan kalian. Unsurullah. Wallahi inna hadal jihad la jihadun an dinillahi tabaraka wa ta'ala fa akhlisu lillah azza wa jal wahrisu kullal hirs على دهب هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وصحابته الكرام أخلصوا تبارك لله تبارك وتعالى والله ينصركم kata حفظه الله تعالى نعم كتب beliau tolonglah agama الله دمي الله Sesungguhnya jihad yang terjadi sekarang yakni di Yaman ini adalah jihad atas nama agama Allah. Ya subhanallah. Haula al-mukhadzilun para penggembos-penggembos jihad yang melemahkan barisan mujahidin antara lain Muhammad al-Imam, Abdurrahman al-Adani dan adnabuhuma para pengekor keduanya. Naam. Mereka ini adalah para penggembos-penggembos jihad fisabilillah. Ulama mengatakan Al-Kibar mengatakan itu adalah jihad fisabilillah atas nama agama Allah untuk membela tauhid menghancurkan syirik kaum kuffar Rafidah. Sementara Abdurrahman Al-Adani mengatakan ini peperangan untuk kepentingan kursi atau politik. Siapa yang akan kalian ikuti ya ahlas sunnah? Kalian akan mengikuti kibarul ulama atau mengikuti mengikuti asagir. Kalau yang pertama yang kalian pilih, na'am najautum, maka kalian selamat dari fitnah. Jika yang kedua yang kalian pilih, halaktum, binasalah kalian. Barakallahu fikum. Anak-anak kemarin ikut berbicara mengabaikan kibar ulama yang sudah tua umurnya di bidang ilmu, tua umurnya di bidang fatwa, tua umurnya di bidang barakallahu fikum pendidikan umat dan tua umur mereka dalam menjawab berbagai problem umat dari tahun ke tahun dari fitnah ke fitnah yang berikutnya. Siapa Anda? Bertawaduklah kepada Allah Azza wa Jalla Sesungguhnya sikap tawadu itu akan mengangkat derajat kalian. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh mengulangi ayat ketujuh dalam surat Muhammad, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Aiqinu bi anna an-nasra ma'akum in akhlastum lillahi tabaraka wa ta'ala wa qataltum li ila kalimatillah tabaraka wa ta'ala Aikinu bin nasri wa'dallah innallaha la yukhliful mi'ad. Yakinlah kalian bahwasanya pertolongan Allah akan bersama kalian jika kalian ikhlas karena Allah dan kalian berperang demi meninggikan kalimat tauhid. Yakinlah bahwasanya pertolongan Allah itu adalah janji Allah dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya wa iyyakum thumma iyyakum an tuqatilu li aghrabin ukhra waspada dan hati-hati kalian yakni kalian berperang untuk tujuan yang lainnya innama jarridu dzalika li'la kalimatillah tabaraka wa ta'ala wa nasrin lidinillahi azza wa jalla wa li rasulih wa li sahabatihi al-kiram barakallahu fiikum Allahu yansurkum Allahu yang surkum. Kemudian Syekh kembali mengingatkan, hendaknya kalian benar-benar memurnikan niat berperang tadi untuk meninggikan kalimat tauhid dan dalam rangka menolong agama Allah menghadapi kekufuran kaum Syiah Rafidhah dan dalam rangka untuk menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Maka barakallahu fikum kata Syekh semoga Allah memberkahi kalian Allah akan menolong kalian dan Allah akan menolong kalian. Demikian seorang ayah, seorang mujahid yang tidak hanya sekedar peduli dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi seorang yang berilmu dan mendirikan fatwanya di atas takwa. Ikhwani fiddin, din, Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya fatwa شيخنا العلامة عبيد al حفظه الله تعالى Yang kedua fatwa ini keluar sebelum proses penyerangan negara Saudi Arabia kepada kaum Syiah Rafiwa atau markas-markas mereka di negeri Yaman. Dan sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh kita saya dan antum sebagaimana Syekhuna Rabi' Mengulang-ulang nasihatnya untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Memurnikan niat karena Allah Azza wa Jal. Memurnikan niat dalam rangka meninggikan kalimat tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Maka saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya wahai ahli sunnah. Barakallahu fikum. Agar benar-benar bertawakal kepada Allah. Saya mendengar hari-hari ini nukilan-nukilan bahwa eh, alhamdulillah di satu sisi memang kita bergembira dan senang. Boleh bagi kaum muslimin untuk senang dan bergembira ketika melihat umat bersatu dan bangkit melawan kekufuran dan ahlul kufur. Melihat kekuatan kaum muslimin boleh bergembira, boleh senang. Namun jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita lupa untuk bertawakal kepada Allah Jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita tertimpa oleh penyakit ujub. Nah, ingatlah peristiwa Hunain. Bagaimana dalam peristiwa Hunain yang itu adalah pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah mereka hadir para sahabat-sahabat mulia, orang-orang terbaik dari umat Islam ini secara mutlak. Tidak bisa dibandingkan dengan tentara manapun setelah ini sampai hari kiamat. Bersih hati mereka, ibadah mereka, akidah mereka, hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bersama itu, hanya dengan satu kesalahan, pasukan perang Hunain yang secara kuantitas dan kualitas alat tempurnya dan pasukan tempurnya melebihi pertempuran-pertempuran sebelumnya melebihi kuantitas dan kualitas dalam perang Uhud dan yang lainnya. Secara jumlah pun telah melebihi jumlah kaum kufar. Namun Allah Azza wa Jal tidak suka dan tidak rela kecuali keikhlasan. Tidak suka dan tidak rela kecuali keyakinan dan keimanan bahwa tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah Bukan la bihaulin minna wala quwwa. Bukan karena kekuatan dan daya upaya kita. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah kalian wahai umat Islam peristiwa perang Hunain Ketika itu kalian sempat berbangga dengan jumlah kuantitas kalian yang besar. Namun ternyata jumlah besar itu tidak mampu menolong kalian sedikit pun. Sehingga kalian merasa sempit. Bumi yang luas ini kalian rasakan sempit dan kemudian kalian lari mundur. Ya subhanallah. Wa faman min Jika Allah akan menolong kalian, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang mampu mengalahkan kalian? Jika Allah sudah berkehendak untuk menolong kalian. Namun jika Allah membiarkan kalian, tidak menolong kalian, yakni memberikan kepada kalian al-khudlan. Lalu siapa lagi yang bisa menolong kalian? Sekutu-sekutu kalian? Dukungan-dukungan manusia? Barakallahu fikum. Jumlah tentara kalian? Kemutakhiran senjata kalian? Abadan. Akhir-akhir ini saya mendengar sesuatu yang membuat saya khawatir bahwa pemerintah Saudi mengirim seratus sekian pesawat tempur dengan jenis pesawat tempur yang ini dan itu. Kemudian 150 ribu tentara Saudi Arabia dikirim ke perbatasan. Kemudian didukung oleh Kuwait, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Mesir, oleh ini dan itu. Waspadalah. Jangan sampai ditimpa kita ini oleh penyakit al-ujub. Syekhun Arabi berulang kali mengingatkan ikhlaskan niat kepada Allah, ikhlaskan niat, murnikan dan bersihkan niat tersebut. Wallahi laulallah wa nusratihi lana lahalakna. Kalau bukan karena Allah dan pertolongannya untuk kita, niscaya kita akan binasa Nah, bersyukurlah kepada Allah dan berdoa untuk saudara-saudara kita al-mujahidin. Berdoa agar Allah memberikan istiqamah kepada mereka, memberikan kekuatan hati kepada mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Berdoalah ya ikhwan. Wallahi mereka tidak tidur malam. Kita nyenyak di malam hari. Mereka berjaga dalam ribat kita enak di sini makan, minum dan tidur. Bergurau. Mana sumbangsih kita? Hanya senang mendengarkan berita dan muhabarah? Mana sumbangsih kita dan doa kita? Untuk saudara-saudara kita ahlu tauhid. Saudara-saudara kita ahlu sunnah membela tauhid dan sunnah. Menghadapi ahlu syirki wal bidah. Doakan ya talabatil ilm. Sungguh-sungguh kalian berdoa. Dalam sholat kalian, dalam tahajud kalian. Ulang-ulang terus doa itu kepada Allah. Dengan ilhah. Dengan mengulang-ulang doa itu dengan sungguh-sungguh. Kepada Allah Azza wa Jal. Wallahi kita enak duduk di sini. Di masjid ini, di ma'had ini, di rumah kita. Saudara-saudara kita meninggalkan anak istri, terancam jiwanya. Mata-mata mereka terbelalak di malam hari melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan kota-kota mereka. Nah, maka sekali lagi kepada ikhwani di sini dua hal yang anda ingin ingatkan. Pertama, bersandar diri kepada Allah jangan sampai ditimpa oleh penyakit al-ujub yang kedua, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas penuh kepedulian untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita memang tidak mampu untuk berangkat ke sana. Bukan ketidakmampuan fisik dan finansial, tetapi karena hukum syar'i tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sekali lagi, hukum syar'i tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sebagaimana Syekh dalam fatwanya menyatakan, bahwa nasihat ini untuk Asyabil Yamani, untuk rakyat Yaman, bukan untuk yang lainnya. Nah, kita tidak diizinkan untuk berangkat ke sana. Yang pertama, karena memang berjihad itu harus dengan izin waliul amr. Pemerintah kita kalau diizinkan oleh pemerintah, maka silahkan. Kalau pemerintah kita tidak mengizinkan dan ini yang kemungkinan yang kedua yang lebih besar, maka kita bersabar mendoakan diri kepada mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarnya kita mentaati waliul amr. Menjalani hukum syariat ini bisa antum jadikan sebagai bahan untuk bertawassul kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin untuk berangkat berjihad bersama saudara-saudaraku membela tauhidmu, membela nabimu, membela para sahabat nabimu menghadapi kaum kuffar Rafidhah al huthi Kaum kuffar ya Allah yang telah menghinakan Al-Qur'anmu. Kaum kuffar Rafidhah yang telah menghinakan nabimu. Kaum kuffar Rafidhah yang telah menghinakan istri-istri para nabimu ya Allah. Maka jika kau tahu ya Allah bahwa kami tidak berangkat jihad karena mentaati waliul amr sebagai salah satu syariatmu ya Allah kau tahu aku adalah ikhlas dalam hal ini maka dengan itu tolonglah saudara-saudara kami di negeri Yaman dan di negeri-negeri lainnya yang menghadapi kaum kufar Yahudi wan Nasara wal Majus war Rafidah tolonglah mereka ya Allah karena di antara akidah dan manhaj ahli sunnah adalah <clears throat> bolehnya bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Maka saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin di negeri ini <clears throat> untuk tidak berangkat ke Yaman dengan keyakinan adalah taat kepada waliul amr. Kemudian yang kedua waliul amr Yaman sendiri tidak mengizinkan orang luar datang ke sana. Waliul Amr negeri Yaman sendiri pun tidak mengizinkan orang luar selain Yaman datang ke negeri sana. Selain dari utusan-utusan negara seperti tentara dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu Syekh Hani bin Braik hafizahullah semoga Allah menjaga beliau ketika ditanya oleh beberapa salafiyin dari beberapa negara, "Ya Syekh, kami sebenarnya ingin ikut berjihad bersama antum di sana." Maka Syekh Hani menyatakan la la la.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 Nah, setelah sholat Jumat ini adalah ceramah Syekh, dars pelajaran Syekh Ubaid Al-Jabiri seusai sholat Jumat di Masjid Ar-Ridwan atau Masjid Ridwan di eh, Naam di kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Uh, Syekhuna Ubaid taala dalam fatwa ini sekali lagi ini hari Jumat kemarin ya, sehari setelah penyerangan terhadap kaum Syiah Rafidhah. Namun Syekh juga menyampaikan fatwa sebelum penyerangan. Nah, beberapa saat sebelum penyerangan eh, negara Saudi Arabia terhadap uh, Syiah Rafidhah di Sana'a dan sekitarnya. Nah, yang akan saya bacakan ini adalah fatwa beliau pada hari Jumat kemarin. Selepas beliau hadir sholat Jumat dan yang khatib pada waktu itu adalah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullah taala. Syekh mengatakan bahwa saya ingin melengkapi apa yang telah saya dengar dari khutbah yang telah diberi taufik dan penuh barokah ini insyaallah kata Syekh dari uh, saudara kita dan murid kita, kawan kita Syekh Abdul Wahid bin Hadi bin Ahmad Talib bin Madkhali Fa'adkuru amrain. Maka aku akan menyebutkan dua perkara penting. Al-amrul awal, yang pertama لا يظن الظان أن ما قامت به دولة التوحيد والسنة دولة المملكة العربية السعودية حفظها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه هو حرب مجردة بل هو إجابة استنصار Kata beliau yang pertama, tidaklah seorang menyangka ya, atau tidak boleh seorang mengira atau menyangka bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh negara tauhid dan sunnah yaitu negara Saudi Arabia yang semoga Allah menjaganya dan menjaga negeri-negeri Islam lainnya dari segala perkara yang jelek bahwasanya serangan ini adalah sebuah serangan yang terlepas dari unsur agama. Nah, Jangan ada yang mengira ini, kata Syekh. Bal huwa ijabatu istinsar. Bahkan serangan negara Saudi ini sebagai bentuk jawaban pengkabulan pemerintah Saudi terhadap panggilan pemerintah Yaman yang memanggil meminta pertolongan kepada negara tetangganya yaitu Saudi Arabia. Istinsar upaya meminta pertolongan dan bantuan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh negara Saudi ini setelah sekian lama dipelajari. Presiden Yaman yang berusaha mempertahankan negaranya dari serangan kaum Syiah Rafidhah pemberontak ini merasa tidak mampu lagi menghadapi mereka. Sementara di sisi lain, Muhammad al-Imam dan para pengekornya menggembosi jihad di saat pemerintah Yaman membutuhkannya. Benar-benar ini sebuah penyimpangan ya ikhwan. Nah, sampai akhirnya pemerintah Yaman sudah merasa tidak mampu lagi. Karena pemberontak Syiah Rafidhah Al-Houthi ini dibantu oleh beberapa negara Syiah. Terkhusus dalam hal ini Iran. Maka Presiden Yaman Abdurrabbih bin Mansur bin Hadi meminta tolong kepada raja Saudi. Naam dan akhirnya setelah melalui musyawarah yang panjang dan juga bimbingan para ulama musyawarah yang dibimbing dengan cahaya ilmu ulama dan juga para petinggi militer Saudi Arabia. Naam, keluarlah kebijakan Raja uh, Salman Naam, semoga Allah memberkahinya dan e, keturunannya memutuskan e, untuk memenuhi permohonan e, saudaranya dari negeri Yaman. Maka kata Syekh, "Famadama anna imam al Muslimin fil Yaman al-jarah allati ghalibiyatun ghalibiyatu ahliha walillahil hamd ala sunnatin wa tauhidin قد استنصر مباشرة بخادم الحرمين الملك malik Salman الله ودول الخليج al-khaliji من إجابة استنصاره maka selama pem, uh, presiden atau pimpinan kaum muslimin, imamul muslimin di negeri Yaman, yang mana negeri ini adalah negeri tetangga yang mayoritas penduduknya berada di atas sunnah dan tauhid, telah meminta pertolongan secara langsung kepada pelayan dua Masjidil Haram yaitu Al-Malik Salman. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya dan juga kepada negara-negara teluk maka suatu kewajiban wajib untuk memenuhi permohonan permintaan pertolongan mereka wala syak annahu a'ni ar-rais al-yamani عبد ربه بن منصور بن هادي يتحدث عن أهل بلده وما أصابهم من مصيبة مصيبة الرافضة الكافرة الباطنية الملعونة الطائفة الحوثية سفيرة إيران فوجب النصر kata beliau hafizahullah taala tidak diragukan lagi bahwasanya presiden Yaman Abdurrabbi bin Mansur bin Hadi yang telah menjelaskan merinci tentang kondisi penduduknya negeri Yaman dan apa yang menimpa mereka dari musibah yang datang dari kaum Rafidho yang kafir al batiniya yang terlaknat dari kelompok al-Huthiyah yang mereka itu adalah duta negeri Iran maka wajib untuk menolong mereka nah yang berbicara ini ahlul Yaman presiden Yaman dan teman-teman salafiyin di Yaman, masyaikh kita Syekh Hani dan yang bersamanya mereka adalah ahlul Yaman. Masih saja ada yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam al-Adani al-Wusabi al-Bura'i sebagai ahlul Yaman lebih tahu tentang kondisi Yaman. Presiden Yaman tidak tahu. Menteri pertahanannya nggak tahu kondisi Yaman, yang tahu cuma kalian masyayikh dan ikhwan salafiyin tidak tahu negeri Yaman sementara kalian saja yang Yamaniin kalian saja yang orang Yaman ittaqullah ya ayuhan nas ittaqullah maka Syekhuna Ubaid menjelaskan bahwa Ar-Rais menjelaskan tentang kondisi Yaman yang sangat genting ini nah maka wajib kata Syekh Ubaid untuk memenuhi menyambut dan menjawab permohonan pertolongan saudara kita tetangga kita ini. Wa ahlul Yaman فكل مكلف قادر على الجهاد بنفسه وماله أو بماله أو بنفسه فالنفير لجهاد هؤلاء الطائفة الملعونة فرض عين على كل واحد من هؤلاء maka kata saya sementara untuk penduduk Yaman bagi seluruh penduduk Yaman yang sudah mukallaf sudah baligh qadirin dan memiliki kemampuan untuk berjihad baik dengan jiwanya dan hartanya serta uh, e, nam atau berjihad dengan hartanya saja atau dengan jiwanya tanpa hartanya maka seruan untuk berjihad menghadapi atau melawan kelompok yang terlaknat ini hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim baligh qadir dari penduduk Yaman. Nah, lianna waliya amrihim imamahum da'ahum istamfarahum al istimfar al-'am falaysa fardu kifayah. atau laisa hunaka ahadun alaihi الجهاد في fi hadhihi al أهل min ahli al-Yaman fardu kifayah. Wa man qala innahu fardu kifayah من jahilun jahilun adallu min ahlihi. Kata beliau hafizahullah taala, kenapa dikatakan fardu ain terhadap muslimin Yaman? Karena yang pertama pemerintah Yaman jahil lebih bodoh dari himar keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan fatwa Syekh Ubaid hafizahullah taala. Ini penting diingatkan oleh Syekh. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti kaum sufi. Ya. Di masa Al-Ghazali dan yang lainnya ketika muslimin sedang berjihad menghadapi kuffar. Nah, Kaum sufi sibuk duduk di masjid, berzikir dan seterusnya. Ya. karena mengingkari jihad. Tidak berpandangan adanya jihad. Di masa ini sama juga. Kaum sufi termasuk dalam hal ini pula Muhammad al-Imam. Yang diantara akidah dan manhajnya adalah seluruh jihad yang ada di zaman ini sebenarnya adalah sebagai bentuk makar musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan membenturkan sesama muslimin. Allahu Dan di antara akidah Muhammad Imam adalah bahwa kami tidak akan melakukan jihad memerangi muslimin sampai ada atau diutus seorang nabi dan mengatakan perangilah kaum muslimin. Faham? Antum faham maksud kalimat ini? Kenapa? Karena Muhammad Imam meyakini mereka itu kaum Houthi adalah muslimin. Sehingga tidak akan mau memerangi muslimin sampai ada seorang nabi diutus. Mungkinkah seorang nabi diutus? Nanti kita akan mendengarkan jawaban Syekh Al-Allamah Al-Luhaidan hafizahullah taala. Nah, maka Syekh menegaskan bahwa jihad ini adalah fardu ain terhadap penduduk Yaman yang balik yang kadir memiliki kemampuan baik dengan jiwanya atau dengan berjihad dengan hartanya atau dengan dua-duanya Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala Al-Amru Thani Yang kedua Perkara penting yang kedua Al-Muhaqqiqun min ulama'is sunnah Ala anna rafidah wal jahmiyah khariju al-firaq al-islamiyah li'annahum kuffar. Naam. Penegasan para ulama al muhaktikun Para ahli tahqiq dari ulama ahli sunnah. Bahwasanya kaum syiah rafidah dan juga kaum al-jahmiyah mereka tidak termasuk dalam kelompok-kelompok Islam. Karena mereka berdua ini adalah kufar. Nah. فافتراق الأمم الذي أشار إليه أخونا وصاحبنا وتلميذنا وخطيبنا هذا اليوم المقصود بالفرق الإسلامية الفساق أهل المعاصي أهل الكبائر apa yang disebutkan oleh murid kita dan teman kita khatib kita pada khutbah Jumat hari ini tentang hadis sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah yang beliau maksud adalah tentang firqah-firqah yang masih dalam bingkai keislaman, yang mereka tergolong fusak, mereka tergolong ahlul ma'asi, ahlul kabair, dan ammal kuffar falaisu minal firqal islamiyah. Hum khariju al-thalath was-sab'in firqah. Sementara firqah yang kuffar seperti siapa? Ar-Rafidah dan Al-Jahmiyah tidak termasuk dalam firqah-firqah Islam nah mereka tidak termasuk atau mereka berada di luar 73 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut wa thammata amrun thalith maka di sana ada perkara yang ketiga wahwa mana qalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala min al-ijma' ala al rafidah wal khawarij idza faraqul jama'ah perkara yang ketiga adalah Ijma yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ijma yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullahu ta'ala. Atas hukum wajib untuk memerangi kaum Syiah Rafidhah dan Al-Khawarij jika mereka menentang pemerintah. Perhatikan, jika mereka menentang pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Sekali lagi saya ulangi memberontak kepada pemerintah. Kaum Syiah Rafidah dan Khawarij wajib untuk diperangi. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ijma. Nah, bahkan itu adalah nas hadis, bahkan ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fid din azza qala wal huthiyya al-batiniyya al-jarudiyya سفيرة إيران في هذا العصر هم مفارقون للجماعة بل ليست مفارقة في أمر يجب الاجتماع عليه فقط بل هي مفارقة مفارقة في الدين فهي لا تدين دين الإسلام نعم كتب اليوم حفظه الله sementara kelompok al الحوثي Al-Batiniyah, Al-Jarudiyah yang mereka adalah duta negara Iran di zaman ini mereka bukan hanya menentang dan memberontak pemerintah dalam perkara yang semestinya bersatu ya. seperti memberontak dalam urusan ekonomi memberontak dalam urusan politik memberontak karena kepentingannya tidak dipenuhi oleh pemerintah merasa dibolimin ini saja kalau yang dilakukan oleh Syiah, Rafidah dan Khawarij karena ini wajib untuk diperangin. Nah, apalagi kata Syekh, mereka itu sengaja memberontak kepada pemerintah muslimin dalam perkara agama karena mereka menentang akidah dan mereka tidak beragama dengan agama Islam. Hadza Syiah Rafidhul Hudzi tidak beragama dengan agama Islam. Jadi mereka pemberontak dari dua sisi pemberontak terhadap pemerintah dari sisi politiknya dan juga dari sisi agama dan ini justru yang kedua yang lebih dominan. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa min huna nunabbih ila anna qawla ba'd al-muntasibina ila al-ilmi fil Yaman wa kunna nadhunnuhu min asyakhis sunnah وصار والعياذ بالله من الخياش ليس من الأشياخ يستنكر تفجير المساجد مساجد الرافضة ويصيح ويصرخ ويصرخ بهذا ويرفع بهذا عقيرته سبحان الله أينك حين فجرت مساجد أهل السنة في صنعاء نعم كات الشيخ Dan dari sini pula saya mengingatkan terhadap ucapan sebagian pihak yang telah dinisbatkan kepada ilmu yakni dianggap sebagai dai atau dianggap sebagai ahlul ilm yang dahulu kami mengira kata Syekh mereka adalah masyayikh sunnah dulu kami mengira bahwa mereka adalah masyayikh sunnah yang sekarang ini mereka ternyata pada hakikatnya bukan masyayikh sunnah yakni dari mereka orang-orang yang mengingkari peledakan masjid Syiah Rafidhah. Dia menjerit dengan suara yang tinggi. Naam. Mengingkari peledakan tersebut. Sementara ketika masjid-masjid ahli sunnah dibom, dihancurkan. Tidak didengar dari mereka-mereka ini pengingkaran. Antum mendengar kemarin bahwa peledakan terhadap masjid kaum Syiah Rafidah di Yaman ya, Muhammad al-Imam khutbah nah menyatakan ini masjidnya muslimin yang terbunuh adalah muslimin dan seterusnya khutbah marah dia sebagai perwujudan al-wathiqah hidup bersama dan berdampingan dengan Syiah Rafidah Ya. bahwa kita harus saling bersaudara dan segala potensi yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian harus dihentikan itu salah satu poin dari dokumen perjanjian tersebut Muhammad V berusaha mencari muka di hadapan kaum Syiah Rafidhah barakallahu fikum dengan khutbah Id dulu dan sekarang khutbah lagi nah barakallahu fikum entah itu khutbah Jumat atau bagaimana e, mengingkari e, perbuatan tersebut. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum Syekh bertanya, "Mana pengingkaranmu terhadap kekejaman kaum Syiah Rafidhah yang meledakkan masjid-masjid ahli sunnah, masjid muslimin di kota Sana'a?" mana pengingkaranmu? Kok baru sekarang kamu? Justru sebaliknya kamu merasa sedih ketika kaum Syiah yang terbunuh. Ya subhanallah ya ikhwan. Nah, abdalalah. Nah, muskilahnya abdalalah ini ketika munculnya bukan dari orang yang nggak tahu tentang Syiah. Antum sudah tahu kan bahkan murid-muridnya yang sebagiannya dulu belajar bersama kita di sini membanggakan Syekh kita Muhammad al Imam punya karya-karya. Syekh kita bahkan membantah kaum Syiah Rafidhah. Buktinya karya yang berjudul ini yang berjudul itu. Ya, akhi itu semua omong kosong ya. Yang dituntut oleh Allah adalah al-istiqamah dan kejujuran ya. Tidakkah Anda tahu nasihat sahabi as-sahabil jalil Hudzaifah al Yaman Inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang nyata adalah ketika engkau menganggap perka, uh, ma'ruf perkara yang sebelumnya kau anggap sebagai mungkar engkau menganggap perkara yang sebelumnya kamu yakini sebagai kemungkaran sekarang kamu anggap ma'ruf yang dulunya kamu yakin dan beriman itu adalah batil sekarang kau anggap itu sebagai hak dan sebaliknya al-haq yang dahulu sudah kamu yakini sekarang kamu ingkari dan kamu posisikan sebagai batil nah barakallahu fikum Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian Naam Syekh melanjutkan Adzunnu anna hadha ya miskin imtidadan liqaulika alladhi sami'nahu qablu نحو شهرين من العيب على أهل الجهاد الحوثة وأنهم يقتلون المسلمين فمفهوم كلمتك بل إشارة التي tughni an ibaratin tadullu ala annaka ta'takid annahum muslimun ya miskin. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan ana menyangka. Ya, ya miskin. Yani Muhammad Imam. Bahwa ucapan ini adalah sebagai kelanjutan. Dari ucapanmu sebelumnya yang telah kami dengar kurang lebih dua bulan yang lalu. Ketika engkau mencela para mujahidin yang memerangi kaum Syiah Rafidhul Houthi ya, bahwa mereka mujahidin itu membunuhi kaum muslimin. Allahu akbar. Mujahidin ahli sunnah yang mereka bangkit karena didolimin Ahli sunnah bangkit ketika kaum pemberontak Syiah Rafidhah mem memerangi pemerintah, membunuh muslimin, mengebom mereka, kampung-kampung mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Muhammad V memposisikan bahwa ini telah membunuh muslimin karena membunuh Syiah Rafidhah memerangi. Ya subhanallah. Nah. Ikhwani fiddin din, Allah maka kata Syekh ini ucapanmu dalam khutbahmu ini cukup sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kamu meyakini kaum Syiah Houthi adalah muslimun. Ya. Masjid di, di Sona, Masjid Syiah Rafidah ya. terbunuh dari mereka banyak dikatakan itu masjidnya muslimin yang terbunuh muslimin. Muslimin-muslimin yang menyatakan bahwa ah, barakallahu fikum para sahabat Nabi adalah kafir. Itu muslimin yang menyatakan Sayyidah Aisyah istri Nabi yang suci adalah pezina. Mereka muslimin ya akhi. Mereka-mereka yang tidak rela ha, terhadap Al-Quran kita. Mereka-mereka yang tidak rela terhadap Nabi kita. Muslimin. Nah, ikhwani fiddin, azzani wa Nam Demikian uh, fatwa Syekhina Ubaid hafizahullahu taala. Nah. Kemudian saya akan membacakan jawaban-jawaban Syekh Saleh Al-Luhaidan hafizahullahu taala terhadap beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah dari negeri Yaman. Nah, Dan sebelumnya Anda mengingatkan bahwa hari-hari ini pemerintah Indonesia disibukkan dengan adanya eh, para pembuat paspor gelap yang menggunakannya untuk eh, berangkat ke Syria atau Irak bergabung dengan ISIS. Sebagian mereka membuat paspor dengan alasan untuk berangkat umroh. Namun pada kenyataannya di antara mereka yang sudah tertangkap mereka tidak berangkat umroh tetapi mereka fikum e, bergabung dengan kaum pemberontak e, khawarij ISIS. Nah, maka dari itu e, antum ahli sunnah jika ada yang mengetahui seseorang berbuat demikian Sungguh wajib, wajib, wajib untuk melapor kepada waliul amr Kalau diam dan tidak melapor Sungguh dia telah berkhianat kepada pemerintah Dan bertawun dengan kaum pemberontak khawarij Dan sekaligus semoga keterangan ahli sunnah ini yang saya bacakan dari fatwa ulama di Saudi khususnya. Nah, baik melalui kajian di siang hari ini atau mungkin para ustadz ahli sunnah yang lainnya menyampaikan di majelis-majelis lainnya. Semoga dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Ketahuilah bahwa ahli sunnah salafi adalah orang yang paling terdepan depan menghadapi kaum pemberontak Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah maupun Syiah Rafidah ataupun kaum separatis yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga Allah membantu pemerintah kita untuk mengenali siapa kawannya dan siapa lawannya dan tidak salah sangka. Nah, kita melakukan ini bukan mencari muka di hadapan pemerintah, tetapi kita melakukannya karena Allah kita melakukannya karena kita yakin kaum khawarij adalah kaum yang jahat yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibasmi. Dan Alhamdulillah para ustadz ahli sunnah, para ustadz salafi tidak pernah diam walaupun diancam oleh kaum khawarij untuk dibunuh tidak mundur para ustadz salafi. Walaupun diolok-olok sebagai dai-dai pemerintah yang dibayar oleh pemerintah. Ya, Alhamdulillah para atau celaan-celaan para pencela itu tidak membuat mundur para ustadz-ustadz dan dai-dai salafi. Barakallahu. Walaupun di waktu yang sama salafiyun dan dai-dai salafi di beberapa kota tertuduh ya, diisukan oleh masyarakat sebagai jaringan teroris, karena berjenggot, karena wanitanya bercadar dan yang lainnya. Alhamdulillah, ahli sunnah tetap bersabar. Bersabar dan memaafkan pemerintahnya yang mungkin salah di dalam mengira dan memaafkan tetangga atau masyarakatnya yang mereka merupakan korban media atau korban tokoh-tokoh agama yang sentimen terhadap salafi korban tokoh-tokoh agama yang merasa terusik dengan dakwah tauhid dan sunnah ini. Sabarlah wahai ahli sunnah. Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jal dan tetap berbuat baik kepada mereka semuanya. Nah, Syekh Salil Fauz eh, al Luhaidan mantan ketua majlis Qadha ya, pemerintah Arab Saudi yang sekarang mereka beliau sudah sepuh, sudah pensiun namun telah lahir dari beliau ulama-ulama hasil didikannya para ahlul ilmu. nah beliau yang tadi saya sebutkan umurnya telah menginjak atau hampir menginjak 90 tahun nah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini nah, Penanya ini menyatakan ya Syekh indana fitnat al-Huthiyin fil Yaman di negeri kami di Yaman ada fitnah pemberontak kaum Houthi, kaum Syiah. Nah, ini pertanyaannya. Nah. Kemudian si penanya melanjutkan, "Wa ya'ni ahad al-qada al askariin hunak a'lanu al-qital wal jihad diddahum fil janub al-an." Qala qabla ya'ni la yadkhulu wa kadha. Fama wajibuna nahnu talabat ilm. Ini pertanyaan transkrip dari pertanyaan sehingga bahasanya bahasa lisan. Ya. Yang kesimpulan dari pertanyaan ini bahwa di negeri kami pemberontak kaum Syiah Rafidhah ya, sebagai fitnah di negeri kami sekarang ini ya Syekh. Nah, sementara salah satu pimpinan militer di negeri kami yaitu Menteri Pertahanan telah menyerukan kepada rakyat untuk berperang berjihad melawan para pemberontak tersebut setelah sekian tahun pemerintah mencoba meladeni dengan sabar, rayu merayu, pertemuan demi pertemuan untuk menenangkan suasana. Ya. Barakallahu fikum. Pemerintah Yaman bukan kemudian main angkat senjata, tidak. Lobby demi lobby, pertemuan demi pertemuan. Ternyata memang kaum Syiah itu pengkhianat. Sejak sejarah mereka sejak awal mereka adalah pengkhianat, tidak menepati janji. Barakallahu fikum. Ya. Berapa banyak muslimin yang terus dibunuh? Sementara pemerintah terus merayu dan merayu. Terus mereka menyerang, mengebom, menembak dan seterusnya. Sampai-sampai ketika perjanjian dengan Muhammad al-Imam. Dalam wasiqah tersebut. Ya, bahwa kita sama-sama menjaga darah kaum muslimin dan harga darah muslimin dan seterusnya. Ya. Di sini tanda tangan, tentaranya di belakang terus nembakin, ngebomin. Dan Muhammad al-Imam tahu itu semua. lah ada nih tahu itu semua. Ya jahil. Betul kata Syekh Abdul min himari ahli. Bayangkan. Ya. Ayu aqlin yakbal hadha. Akal pikiran yang mana yang bisa menerima? Ayo kita tanda tangan sepakat untuk damai, tapi di belakang lawan kita bertanda tangan ini terus menembaki dan mengebom, membunuhi wanita dan anak-anak? Ayo aklin. Sementara pemerintah Yaman terus berusaha menenangkan keadaan, tapi mereka terus merebut kota ini, merebut kota itu, menyerang desa ini, mengebom desa itu. Sampai akhirnya masuk ke kota Son'a, ke ibu kota. Dan sampai istana negara pun dikepung, ditembakin, dibom, sampai dalam kondisi sudah merasa pemerintah Yaman maksimal dalam melakukan upaya nah barulah mereka meminta tolong kepada Raja Saudi dan Raja Saudi pun kemudian menghimbau negara teluk yang lainnya kemudian disambut oleh negara teluk Qatar, Kuwait, Bahrain dibantu pula oleh Mesir, Pakistan, Sudan dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din ya Allah wa iyyakum. Maka ketika Syekh Luhaidan ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban beliau? Apakah Syekh Luhaidan menyatakan juga jangan ikut campur, itu urusan politik. Demikian seorang alim akan menjawab demikian? La, jawabannya kata beliau, la syak wajibukum annakum tata'allamuna tastati'un min nusrati ahlil haq ala ahlil batil tidak diragukan lagi bahwa kalian untuk mempelajari permasalahan ini dan kalian mampu untuk menolong membantu ahlul haq di dalam menghadapi ahlul batil nah kemudian lanjut pertanyaan ini nah eh, lakin indana ahadul masyayikh nah salah tapi ya syekh di negeri kita ada salah satu masyayikh yang uh, dia mengklaim bersama para huthiyin bahwa kita ini satu saudara ya Syekh dan ada sebuah wasiqah yang mereka e, tanda tangani dan e, sebagian masyarakat menentang dokumen perjanjian tersebut. Kata Syekh, hadza tauqi'un fasid. Nah, ini adalah penandatanganan yang fasid yang rusak ini kata Syekh. Nah, yakni alladhi yakdzib yukadzibul Quran bi khilafil alladhi yu'min bil Quran alladhi yukaffir as-sahaba ma yatruk minhum illa Ali wa ibnaihi wa Salman wa baqiyati as-sahaba Abu Bakar wa Umar Uthman wa umum sahaba kuffar. Hada mu'min? Hal hada ikhwan? Kata Syekh. Syekh langsung nyambung bahwa yang dimaksud oleh si penanya ini adalah tentang wathiqah yang ditandatangani pada akhir bulan Sya'ban yang lalu. Kata Syekh, nah, yakni orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an kita dan orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman dan para sahabat. Itu adalah mukminin kata Syekh. Saudara kita. Kata Syekh Luhaidan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, "Alladhi yaqul ya Husain ya Husain, alaysa hadha huwa syirkul akbar? Hal hadha akhul mu'min?" La yumkin. Syekh, hadha 'ami. Ya subhanallah. Kata Syekh, orang-orang yang memanggil dalam doanya, Ya Hussein, Ya Hussein. Yang ini minta anak ke Hussein, yang ini minta rizki ke Hussein, yang ini minta pertolongan kepada Hussein. Bukan minta pertolongan kepada Allah. Bukankah kata Syekh, ini perbuatan syirik akbar? Dan mereka dinilai sebagai mukminin? Kata Syekh. Wallahi ini yang tanda tangan bukan seorang Syekh, ini orang awam. Ini. Muhammad Lima maksudnya. Ammi hadar rojul. Barakallahu fikum. Sadaqta ya syekhana. Nah. Kemudian as-sail huwa yaqulun yaqulun wafaqahu ulama. Nah. Wal an kadzibuna bi an yakdzibuna bi anna wafaqahu Syekh Shalal Fauzan. Wa hakadha yanshuruna hadha. Kata si penanya ya Syekh, tapi mereka mengklaim bahwa penanda Muhammad Muhammad Imam ini atau wasiqah ini didukung oleh ulama dan mereka menyebarkan bahwa Syekh Shalal Fauzan juga mendukung ini. Hati-hati. Sekarang antum akan mendapat jawabannya. Sebelum ini syubhat kan? Ada mungkin di antara antum yang bingung gara-gara mendengarkan syubhat haula ha? Muhammad Imam dan pengekornya. Oh ini Syekh Shalal Fauzan. Kalau di Indonesia Zulkarnain dan pengikutnya. Ya, bingung. Antum, maka anak katakan ya ikhwan, Jangan membaca syubhat mereka. Haula kadzabun. Barakallahu fiik Kadzabun. Nah, dengarkan nasihat masyayikh kita kibar yang disampaikan oleh asatidah. Jangan antum mencari-cari syubhat. Jangan kulaan syubhat. Nanti repot, nggak bisa bantahnya, nggak bisa mencabut dari kalbu antum. Nah sekarang antum baru mau mendengar jawaban dari Syekh al Selama ini sebagian asatidah menyampaikan itu nggak benar, itu nggak benar ya ikhwan. Itu ada suara rekamannya. Iya, penyampaiannya nggak benar. Yang disampaikan kepada Syekh Shalal Fazan nggak sesuai dengan realita. Setelah Utsman Salimi ke sana, ya. Wallahu alam apakah melalui perantara si Abul Qurun? Barakallahu fikum. Manusia bertanduk dua. Nah, Wah beredar isu Sebagian ikhwan kemakan Sudah didukung oleh kibar ulama Sudah Syekh Abdul Muhsin Syekh Suhaimi Ya ikhwan Isbutu Isbutu Isbutu Kokohlah kalian di atas sunnah Di atas ilm Di atas fatwa al-kibar Ini akan hilang nanti Begitulah setiap fatwa pada setiap zaman Sejak antum belum lahir Ketika ada fitnah sururia Fatwa keluar dari beberapa ulama Kabut menyelimuti pada waktu itu Orang nggak bisa berjalan bingung melihat debu berterbangan. Tapi orang yang kokoh berilmu memiliki cahaya dia. Kokoh dia, oh itu jalannya ke sana. Dari sana belok ke sini, dari sini ke sini. Tapi orang yang tidak memiliki cahaya ilmu di suasana yang kabut seperti itu, gampang dia jatuh ke jurang, tertusuk duri, di, uh, sengat oleh binatang berbisa, akhirnya dia tidak bisa istiqamah sampai akhir. Uthbutu, tetaplah pada posisi al-baraka ma'akabirikum. Khudul ilma wal fatwa minal akabir. Dan kokohlah Nah, fitnah demi fitnah yang telah lalu membuktikan ya ikhwan dan yang akan datang akan datang lagi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, din, azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Saleh Al-Luhaidan menyatakan, Syekh Saleh Al-Fauzan secara umur juga di bawah beliau dan dekat dengan beliau, sama-sama di kota Riyadh, sering melakukan kontak. Ya, apa kata Syekh Saleh Al-Luhaidan? Kata beliau, kazabu mereka itu berdusta yang mengatakan bahwa Syekh Shalal Fauzan mendukung ha? Muhammad al-Imam. Sebelumnya Syekh Bukhari mendukung. Anak jumpa Syekh Abdullah Bukhari di masjid beliau. Dalam majlis satu setengah jam dengan beliau, Syekh dinukilkan dari antum bahwa antum memberi udur kepada Muhammad al-Imam. Kazab, kazabu, dusta, lala. Anak tetap dalam sikap anak yang pertama dan rekomendasi anak untuk risalah e, makalah Syekh Arafat tetap. Begitu juga Syekh Muhammad bin Hadi tersebar di Yaman. Syekh Muhammad bin Hadi ternyata memberi udur ya, kepada Muhammad ini setelah mendengarkan ya, udur-udur beliau banyak pihak berjumpa kepada Syekh Muhammad bin Hadi termasuk saya pribadi dan menanyakan kepada beliau kata beliau abadan anak nggak pernah memberi udur. Nah syuf, hati-hati ya pola ilmu. Jangan mengikuti berita-berita syubhat. Nah, yang suka atau masih sibuk dengan net dan WA, jangan diberi peluang hati antum terbuka untuk mereka. Mata antum untuk melihatnya, telinga antum untuk mendengarkannya. Jangan barakallahu fikum. Nah, sebelum ana lanjutkan majelis ini untuk menyelesaikan fatwa Syekh Shalih Al-Haidan, tafadhal al-muadzin yu'adzin kemudian kita lanjutkan ba'dal adzan لا Nah, kita lanjutkan pembacaan uh, fatwa dan jawaban Syekh Al-Allamah Saleh Al-Luhaidan. Kemudian si penanya dari mahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari Yaman ini kembali dia menegaskan kata Syekh menceritakan bagaimana ketika datang seorang Syiah atau Syi'i dari negeri Libanon menemui Syekh Asy-Shinqiti penulis tafsir Adwa'ul Bayan. Syekh Luhaidan menceritakan dalam e, jawabannya ini bahwa pernah suatu hari datang seorang Syi'i menemui Syekh Luhaidan ingin mengajak dialog maka Syekh Syengkiti mengatakan kepada dia, Nunawir, ala ma Narji ila madza?" Kalau kita mau berdialog, rujukan kita apa? Rujukan dan patokan sandaran kita untuk berdialog ini apa rujukannya? Nah, narji ila Al-Qur'an? Apakah kita akan kembali kepada Al-Qur'an sebagai rujukan? Wa antum tukadzibunahu. Sementara kalian mendustakan Al-Quran Bagaimana kita mau berdialog Nah kata Syekh Shintiti Kemudian Setelah itu Syekh menyatakan Barakallahu fikum Hada miskin Hada Syekh Qabila Nah imma annahu Mughramun bilman Nah ini yang bertanda tangan Syekh ini kata Luhaidan apa dia ini mungkin Syekh Qabila yang sedang dipengaruhi dengan harta. Maka si penanya menyatakan, "La Syekh, dia bukan Syekh kabilah." Ya, yad'i ilm wa yatakallam. Dia seorang yang mengklaim sebagai ahlul ilm dan dia berbicara, nam artinya sebagai ahlul ilm. Maka Syekh Al-Luhaidan menyatakan, "La la. Laisa kullu man idda'al ilm huwa ahlul ilm." Enggak, enggak, enggak. Dia bukan ahlul ilm. Hadza Muhammad al-Imam. Tidak semua orang yang mengklaim atau diklaim sebagai ahlul ilm realitanya dia sebagai ahlul ilm. Tidak. Dia bukan ahlul ilm. Nah, semoga pengikut Muhammad Imam menjadikan ini sebagai cambuk untuk mereka sadar meninggalkan asabiyah. Mereka ingat bahwa Muhammad Imam gak mampu menyeret mengajak mereka ke jannah dan tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab an-nar. Barakallahu fikum. Kemudian si penanya mencoba ya Syekh kami ingin membacakan kepada antum dalam kesempatan ini beberapa poin isi dari dokumen perjanjian persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah tersebut. Maka Syekh mempersilakan, "Fadhal, silakan." Nah, qala al-bandul awal, poin pertama. Hiya muqaddimah, ini adalah sebagai muqaddimahnya kata si penanya. Qala wathiqat ta'ayush wa ikha. Tertulis sebagai kopnya dokumen perjanjian hidup bersama dan persaudaraan. Langsung Syekh nggak banyak omong komentar Syekh. La la la. Man qala annal kafir akhun li mu'min. Langsung dipotong oleh Syekh. Orang ini sudah tua ya, ikhwan. Penanya belum selesai, Syekh sudah tahu nih maunya kemana. Bukan kayak kita baru 40 tahun, 35 tahun, belajarnya masih baru, ya. Problem yang diadukan kepada dia ya baru satu dua problem. Ini ribuan problem, macam-macam manusia. Datang menemui, ada yang telepon, ada yang kirim surat dari berbagai negara. Sehingga ketika ada orang tanya Syekh tuh nyambung, oh ini kesini arahnya. Nah, kata Syekh langsung dipotong dari judulnya la la la la kata Syekh. Bagaimana Kata dia, kafir kok dikatakan saudaramu, saudaranya mukminin. Nah, kemudian Syekh membacakan ayat, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Ini nampaknya ingin membantah atau menjelaskan tentang siapa Muhammad al-Imam. Nah, apakah sama derajat dan kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Muhammad al tidak berilmu. barakallahu fikum cukup sebagai wa'id, pemberi tausiah, nasihat umum. Kalau ilmu bukan kelasnya. Maka Syekh menegaskan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yang mengira Syiah sebagai saudara mukminin ini nggak punya ilmu. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Nah. Qala As-Sa'il si penanya melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim tertulis di kop surat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Maka Syekh menyatakan hadza sadik benar kita harus berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Nah, man humul ladzina ya'tasimuna bihablillah? Siapa orang-orang yang berpegang dengan tali agama Allah? Alladzina amanu billahi wa rasulihi yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuti'una Allah wa Rasulah. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Naam. Wa yattabi'una nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Alladzina qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya yang Nabi telah mengatakan orang yang selamat adalah orang yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku. Nah, kemudian dilanjutkan oleh si penanya. Nah, uh, Wasiqatut ta'ayush. Alhamdulillah al-qail innamal mu'minuna ikhwah. Poin berikutnya dokumen itu mengatakan bahwa kaum mukminin adalah saudara. Bila syak kata syak, Kaum mukminin memang bersaudara. Hal haula mu'minun? Apakah kaum Syiah rafidah al huthi mu'minun? Subhanallah. Hal mimman yakulullah ulaika mubarraun kalladhi yaqulu Orang-orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa tentang istri-istri Nabi mereka adalah orang-orang suci yang telah dibersihkan namanya oleh Allah dari tuduhan zina kepada mereka, sama dengan orang-orang yang menuduh mereka sebagai pezina. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan. Nah, هذه al-kalam, sahih lakin ma'a ahli iman ketika ditanya tentang isinya juga syekh mereka menyatakan nahnu muslimuna jami'an rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid ila akhirih kata syekh ini semua omong kosong kata syekh ya barakallahu fikum memang benar ucapan ini rob kita satu nabi kita satu kitab satu ini antar sesama mukminin namun antara mukminin dengan kufar ya tidak bisa kata Syekh. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan sebenarnya mereka kaum Houthi dulu mereka itu hina sedikit jumlahnya di negeri Yaman. Namun kata beliau ketika umat Islam di negeri Yaman mulai melemah dan mereka telah mengabaikan hukum-hukum syariat Naam, di saat itu kaum Syiah menguat. Terkhusus ahli sunnah. Dahulu di masa Syekh Mukbil, seorang diri Syekh memulai dakwah dari nol di negeri kaum Syiah Zaidiyah pada waktu itu. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup cepat. Nah, menjadi negeri Yaman Utara yang dahulunya bermadhab Syiah Zaidiyah menjadi mayoritasnya ahli sunnah. Di negeri selatan yang masyarakat umumnya adalah sufi dan pemerintahnya komunis pada waktu itu menjadi kebanyakan mereka adalah ahli tauhid was sunnah dan pemerintahnya akhirnya pun berubah. Nah, bifadlillah dengan sebab pertolongan Allah dan keutamaan Allah kemudian yang kedua berkat perjuangan dakwah Syekhuna Mukbil bin Hadil Wadihi. Dan di antara ciri-ciri dakwah Syekh Mukbil adalah Syekh memberi waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan sunnah dan membantah ahlul bid'ah dan hizbiyah. Di pelajaran-pelajaran beliau, beliau memberikan waktu rudud untuk membantah ahlul batil dan tidak malu-malu atau tidak segan-segan Syekh untuk menyebutkan nama-nama ahlul batil di majlisnya Ternyata kebiasaan Syekh Mubil yang seperti ini tidak diikuti oleh yang mengaku sebagai murid-muridnya. Malah menggembosi fitnah Abul Hasan, Muhammad Imam Al-Burai dan yang bersamanya menggembosi fatwa ulama dalam tahdir terhadap Abul Hasan. Membela bahkan Abul Hasan di sini mulai kelemahan ahli sunnah. Di sini di persimpangan jalan mereka mengarah kepada penyimpangan. Sedikit demi sedikit. Fitnatul hajuri juga demikian. Berkepanjangan gara-gara mereka pula. Nah, mereka menggolimi beberapa masyai seperti Syekh Hani dan yang bersamanya. Subhanallah Allah datangkan fitnah berikutnya yaitu fitnatul rafidah al-huthi. Sampai Muhammad al Imam pun siap menandatangani perjanjian bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah bahwasanya kita satu agama, satu Al-Qur'an, satu nabi, satu musuh, ya. Satu musuh katanya. Musuhnya Rafidhah pada waktu itu siapa? Pemerintah Yaman. Jadi Muhammad Limam harus mengakui bersama bahwa pemerintah Yaman adalah musuhnya. Harus mengakui itu. Barakallahu fikum. Begitu juga musuh kaum Syiah Rafidhah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman uh, eh, wasahabatin Nabi alaihi salatu wasallam dan musuhnya Ali bin Abi Thalib juga sekaligus. Berarti Muhammad al-Imam harus mengakui bahwa musuh dia adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Wa azwajin Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kebatilan ini dikemas dengan syubhat, "Oh, kami terpaksa menandatangani ini karena darurat." Tayyib ya ayyuhal nas. Tidakkah kalian menyadari kadar kalian? Bahwa kalian itu belum sampai kepada marhala ulama kibar. Tidaklah kalian menyadari dan tawadu bahwa ini masalah besar mestinya kamu wahai Muhammad al-Imam bertanya dulu kepada ulama. Toh ada kesempatan untuk telepon Bilang telepon kepada Syekh Salil Fauzan, telepon kepada Syekh Luhaidan, kepada Syekh Rabil Madkhali, kepada Syekh al Jabiri. Telepon, ya Syekh, kondisi Yaman yang seperti ini, saya ini dipaksa untuk menandatangani. Nah, yang isinya seperti ini Syekh. Minta bimbingan. Ini akibat menyelisihi ya. Salah satu prinsip dasar pondasi dasar salafiyah yaitu raddu umuril ummah ila ahliha kepada yang berkompeten untuk menjawab. Ketika prinsip ini ditinggalkan, apa kata Ibnu Mas'ud? Halaku binasa mereka. Barakallahu fikum. Dan semoga Muhammad al-Imam, Abdurrahman al-Adani, Al-Wusabi, Al-Burai dan yang lainnya diberi taufik oleh Allah untuk taubat. Ya, taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, jangan taubat politik. Semoga diberi taufik untuk bertaubat taubat khalisan lillah bukan taubat karena melihat kondisi sudah nggak mungkin ya melanjutkan ya mempertahankan prinsipnya selama ini yang batil melihat umat sudah afwaja sampai sebagian masyarakat sampai berita kepada kami sebagai masyarakat awam itu benci kepada Abdurrahman Al-Adani dan Muhammad Al-Imam gara-gara menggembosi jihad ini ya barakallahu fikum Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Naam. Semoga Allah beri taufik untuk taubat. Tapi jujur taubatnya, jangan taubat politikus. Ya. Semoga diberi taufik untuk taubat taubatan sadiqah. Amin Allahumma amin. Kemudian barakallahu fikum Penanya melanjutkan. Maktub alaiha akhir syekh waqa alaiha As-Sayyid Abdul Malik al Huzi wa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Syekh tertulis di akhir dokumen itu tadi ya. Bertanda tangan yang pertama As-Sayyid Abdul Malik al Huzi dan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Kata Syekh Al-Luhaidan, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Kata Syekh uh, kata si penanya tauqiat wa kadza wa annahu rais ahli sunnah. yakni ya Syekh ini tanda tangan tanda tangan dari masing-masing pihak dan saya Muhammad al Imam dalam hal ini pimpinan ahli sunnah karena disebutkan ini mewakili pondok-pondok pesantren ahli sunnah lainnya. Nah, man huwa rais kata Syekh. Siapa pemimpinnya dalam hal ini? Dijawab Muhammad al Imam. kadzib kata Syekh. man huwa rais? Bukan dia e, pemimpin dalam hal ini. Nah, kadib. Nah, e, nah, penanya menyatakan Muhammad al-Imam yumatil ahlas sunnah wa yumatil huthin. Ya Syekh Muhammad Imam bertanda tangan mewakili ahli sunnah dan yang satunya lagi mewakili al-Huthin. Idan hum muttafiqun. Nah, berarti mereka sepakat kata Syekh. Nah, Kemudian dijawab uh, perta, uh, dilanjutkan yang berikutnya. Dilanjutkan uh, poin-poin uh, al-wathiqah yang selanjutnya. Di antara yang disebutkan di sini oleh si penanya isi al-wathiqah adalah wa wa'adam al-injirar wat tasadum wal iqtital au al-fitnah mahma kanat al-dhuruf wad dawa'i wa hurriyatul fikr was thaqafa makfulatun lil jami' sepakat Muhammad Imam dengan Syiah untuk kita tidak terseret ya dalam fitnah atau perselisihan atau e, berlawanan. Nah, apapun yang terjadi, nah, apapun motivasinya, nah, kita jangan sampai terjadi perselisihan antar kita. Nah, wahuriyatul fikr dan kebebasan berfikir, kebebasan berakidah dijamin untuk masing-masing. Belum lanjut Syekh menyatakan lahwa. Berhenti dulu kata Syekh. Hurriyatul fikir. Nah, kebebasan berakidah. Kebebasan berkeyakinan. Disepakati. Yaqulun man baddala dinahu faqtulu. Hadza hurriyatul fikr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengganti agamanya, mengganti akidahnya, maka bunuhlah dia kata Rasulullah. Dulunya Muslim sekarang menjadi Hindu. Dulunya Muslim sekarang menjadi Kristen. Apa hukum Islam? Bebas. Karena kebebasan berpikir. Nah, salah satu isi dari Wathiqah itu adalah sepakat Muhammad dan Imam dengan Syiah Rafidah untuk kebebasan berpikir terjamin untuk semua pihak. Masya Allah. Jadi yang ini, kamu apa yakinnya tentang Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Loh kok kafir? Bebas. Ya, demokrasi. Nah, lah kalau kamu tentang istri Rasul Aisyah, oh Aisyah itu wanita pezina. Bebas berpikir. Kamu apa keyakinannya tentang Al-Qur'an ini? Yang kami pegang 30 juz, itu Al-Qur'an sudah hilang dua pertiganya dan sudah banyak yang berubah bebas berpikir. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kata Syekh Nam, bagaimana dengan hadis ini? Ya. Ini Syekh belum sedang sengaja mau membantah, langsung menjawab begini. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah taala Kemudian Syekh diantara isinya at-tawakkuf anil khitab at-tahridi wal adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'dha. Untuk berhenti dari ceramah-ceramah yang sifatnya provokatif yang mengandung permusuhan dari kedua belah pihak. Jadi antum wahai sunni jangan bicara tentang syiah, syiah itu kafir, syiah itu rafidah adalah oh dan seterusnya. Nggak ada nggak boleh. Sepakat. Jadi Muhammad Imam harus berhenti <coughs> mengadakan perjanjian dengan Syiah Rafidhah. Siapa Syiah Rafidhah dalam urusan perjanjian? Kata Syekh Al-Luhaidan, awal syekh Ar-Rafidhah la yutaq bihim bi syai' khawanah. Pertama kata Syekh, kaum Syiah Rafidhah tidak boleh dipercaya sedikit pun. Mereka itu pengkhianat, mereka itu menganggap mubah, perbuatan apapun yang bisa mencelakakan ahli sunnah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan. Ya akhi, hadza tikrar. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, "Man alladhi qama yahtal al-qura wal mudun?" Ini jawaban terhadap poin wasiqah yang berikutnya وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع أن تستمر عملية التواصل المباشر بين الجانبين لمواجهة أي طارئ أو أي طارئ أو حدث أو مشكلة أو تصرف فردي أو محاولة من جهة أخرى مندسة لهدف تفجير الوضع isinya juga Disampaikan kepada Syekh bahwa kita menghentikan segala bentuk ceramah dengan berbagai media dan kita berusaha untuk dengan berbagai media tadi menanamkan ruh persaudaraan dan ta'awun antar kita. Dan agar upaya ini terus berlanjut secara langsung antara kita, yakni dengan Syiah Rafidhah. Nah, dalam menghadapi segala peristiwa dan segala muskilah Segala sikap baik sikap pribadi ataupun yang lainnya yang berusaha merusak hubungan ini tadi. Masya Allah. Ini kalau dipraktekkan berarti besok datang orang-orang Syiah ya dengan imamahnya ke pondok Ma'bar. Ha? Ahlan wa sahlan hayyakumullah. Nah, besok lusa juga demikian. Nah, orang Syiah lagi datang ke pondok mana lagi? Nabi sambut lagi oleh ahli sunnah Dengan pelukan-pelukan hangat Jamuan dan yang lainnya Wah indah luar biasa Nah Barakallahu fikum Ya ikhwan Kemudian Syekh Luhaidan menyatakan Manilladhi qama yahtal al-qura wal mudun Mereka berjanji sekarang mengatakan kita harus sepakat mengkondusifkan keadaan jangan ada ceramah khutbah yang sifatnya provokatif menimbulkan permusuhan di antara kita kata Syekh Luhaidan siapa yang pertama kali memulai menyerang dan menguasai desa-desa dan kota-kota di Yaman siapa yang mulai bahkan mungkin kita katakan lagi ya bahkan di saat tanda tangan ini dilakukan ya Syiah Rafidah terus melakukan penyerangan-penyerangan. Bahkan sebagiannya lewat Ma'bar dengan tank-tanknya. Nah, ya subhanallah. Ya subhanallah. Kaifa dhahabal jahlu bi sahibi. Bagaimana kebodohan itu menggiring pelakunya kepada kehancuran seperti ini. Dan bagaimana hawa nafsu membuat pemiliknya bodoh. Tidak bisa membaca realita apalagi mau mengerti hukum agama. Nah, Ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum Kemudian <clears throat> si penanya melanjutkan bahwa eh, di situ ada eh, menteri pertahanan pemerintah yang menyeru kepada jihad. Nah, eh, maka Syekh menjawab tentang Menteri Pertahanan ini, "Hadza rajul muwaffaq." Nah, diulangi lagi. "Hadza ar-rajul Ini orang telah diberi taufik oleh Allah dengan seruan dan kebijakannya untuk berjihad melawan al-Houthi. Berbeda ternyata penilaian kibar ulama dengan as-sighar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Eh, si penanya menyatakan setelah itu Syekhna al-an talabat al-ilm hunat yakni di Yaman inqasamu fi rojun. rajul. Nah, ya Syekh di negeri kami di Yaman di sana mereka berselisih dalam menyikapi orang ini yakni Muhammad al-Imam. Nah, alladhi waqa'a hadhi ala hadhihi al-wathiqah yang menandatangani perjanjian ini. Kata Syekh, "Ya akhi, hadza hal huwa awwal wahidin yadhillu Allahu wa ma aktsarun nas walau harasta bimumin. Wahai saudaraku kata si, apakah orang ini adalah orang pertama yang tersesat? Hah? Kemudian Syekh membacakan ayat, berapa banyak manusia ini yang tidak mau beriman walaupun engkau berusaha untuk agar dia mereka beriman. Dan kata Syekh, hada ar-rajul yang tanda tangan ini siapa? Muhammad Imam bukan orang pertama yang yadillu yang tersesat. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya juga bukan orang ter terakhir. Semoga Allah melindungi anak dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh ditanya berikutnya tentang ucapan Muhammad al-Imam. Nah, bahwa kita tidak akan berperang kecuali uh, bersama seorang nabi yang diutus. Nah, Kata Syekh uh, uh, penanya menyatakan hunaka ba'dul ulama raddu alaihi nanshur kalamahum mithal syekh Rabi wa ghairihi ya syekh Ubaid. Ya Syekh di situ ada beberapa ulama yang sudah membantah orang ini tadi. Nah, membantah Muhammad al-Imam. Apakah boleh kami menyebarkan fatwa para ulama tersebut seperti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid? Unsyur kalamahum. Sebarkan fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Nah, amila man yansur haula ar-rafidah. Hada la yashukku fi dalalihi. Orang yang menolong, membantu kaum Syiah Rafidah, ini tidak diragukan lagi tentang kesesatannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh membacakan ayat Al-Quran La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir Yuaduna man haddallahu rasulah Tidak akan kau kalian dapati ya suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari, hari akhir namun pada kenyataannya mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Allah na'am Si penanya melanjutkan Aydan min maqalat hadas syekh Ya syekh di antara fatwa atau ucapan orang ini syekh ini yaqul nahnu la nuqatil ahadan minal muslimin illa idza bu'itha nabiyyun idza bu'itha nabiy wa qala lana eh, na'am lana qatilu aw wa qala lana qatilu haula al muslimin nah Ya Syekh, di antara ucapan Muhammad Imam ini tadi adalah bahwa kita tidak akan memerangi seorang pun dari kalangan muslimin kecuali diutus seorang nabi dan mengatakan atau memerintahkan kepada kita peranglah perangilah mereka itu orang-orang muslimin. Kenapa Muhammad bin mengatakan demikian? Karena dia berkeyakinan bahwa Syiah Rafidhul Houthi muslimun. Sehingga memerangi mereka dalam keadaan kita mempertahankan diri negeri kita ya. Itu sama dengan memerangi muslimin dalam akidahnya Muhammad bin Nah, Demikian fatwa Syekh Al-Allamah Saleh Al-Luhaidan Hafizahullah Ta'ala Ada pertanyaan Afwan Ustaz Apakah sudah ada di antara kita yang meminta izin Kepada walil Umar amr kita Untuk berangkat jihad ke Yaman Nah saya yakin belum ada Cuma tanda-tanda sudah mengarah ke sana bahwa pemerintah Indonesia meminta seluruh warga Indonesia yang ada di Yaman untuk pulang. Sekali lagi, pemerintah Indonesia meminta kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Yaman untuk pulang. Bahkan pemerintah Indonesia menyiapkan evakuasi gratis. Maka saya katakan kepada seluruh muslimin terkhusus ahli sunnah salafin untuk taat kepada waliul amr. Ya, untuk taat kepada waliul amr mengatakan sami'na wa ata'na dan langsung berkemas-kemas untuk pulang. Ini suatu dalam rangka talabul ilmi, sabar, taat kepada waliul amr, menuntut ilmu bisa dilakukan di Indonesia dengan berbagai media. Barakallahu fikum. Apalagi masyayikh juga menasihatin ulama menasihatin untuk tidak masuk ke Yaman. Sudah tadi disampaikan Syekh Hani ditanya, "Bolehkah kita ikut membantu antum untuk berjihad melawan Syiah?" Jangan, jangan, jangan. Kita terikat dengan dua hal. Satu, Presiden kita Yaman tidak mengizinkan. Kedua, pemerintah kalian juga tidak mengizinkan. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang ketangkap berangkat ke Yaman, kemudian diisukan oleh media massa, televisi, surat kabar, internet dan yang lainnya, wah itu ada salafi yang ketangkap berangkat ke Yaman, ketahui dia bukan salafi. Ya, dia bukan salafi. Kalau berangkat ke Yaman tanpa persetujuan dan riba pemerintah, ketahui dia bukan salafi. Ya. Barakallahu fikum. Dan kami mengucapkan ini bukan karena e, mencari pujian manusia atau takut kena tindakan hukum tidak sama sekali. Walhamdulillah. Kami mengucapkan ini murni karena keyakinan akidah kami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para salaf dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulamanya. Barakallah. Dan tidak akan berubah sikap kami ini apapun warna politik yang ada. Tidak sama dengan tokoh-tokoh agama, maaf-maaf saja. Yang fatwanya bisa berubah sesuai dengan warna politik yang berkuasa. Ahli sunnah tidak demikian. Dan dalam kesempatan ini perlu diingatkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu faidah yang saya dapatkan dari fadilat Syekhina Al-Allam Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madkhali di kediaman beliau, di kamar beliau sepekan yang lalu kurang lebih beliau membacakan kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa kata beliau wa aslul bala'i fil ardi ar-rafidatu wa man indawa ilaihim kalimat ini diulang-ulang oleh syekh nah dan ternyata kalimat ini pernah dibaca oleh syekh hampir 40 tahun yang lalu ya dan beliau tulis di cover bagian depan bahwa Syekhul Islam pada halaman 200 atau 300 sekian mengatakan demikian. Subhanallah. Nah, Syekh sudah membaca Minhajus Sunnah. Nah, lembaran demi lembaran dan sudah dicatat oleh Syekh. Hafizallah taala. Jadi kalau kita dengar nama-nama besar ini jangan mengkiaskan mereka dengan diri kita atau kita dengan mereka. Faham ya ikhwan? Barakallahu fikum. Lah, dalam kesempatan itu Syekh menyampaikan bahwa di antara langsung Syekh menyambung dengan menyambungkan kalimat Syekhul Islam ini. Apa maknanya? Bahwa sumber fitnah dan musibah di muka bumi ini adalah kaum Syiah Rafidhah dan kelompok-kelompok yang berafiliasi kepadanya. Langsung Syekh ingat peristiwa Al-Wathiqah. Ya, peristiwa Muhammad Imam menandatangani wathiqah. Ya subhanallah ya Muhammad Imam, semoga Allah berikan taufik kepada Anda untuk bertobat. Nah, ya Abdurrahman Al-Adani, sebagaimana pula kami memohon itu untuk diri kami, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda untuk bertaubat dan kembali kepada manhaj yang benar, baik dalam masalah Houthi dan pemberontak Syiah Rafidhah ini ataupun dalam urusan manhaj yang lainnya yang selama ini kalian goncang. Nah, perlu diketahui bahwa di antara alladzina yandawuna ilal ila syiar rafidhah adalah al-ikhwanul muslimun. Al-Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang berafiliasi, bergabung, berkawan, saling tolong-menolong dengan Syiah Rafidhah. Sekarang ini pun kaum Syiah, kaum Ikhwanul Muslimin di Mesir berdemo mendukung Syiah Houthi. Barakallahu fikum. Berdemo menentang penyerangan Saudi Arabia terhadap Syiah Rafidah di Yaman. Dan mengatakan dukungannya. Kita teringat pada peristiwa revolusi Khomeini. Yang juga di Indonesia ini banyak orang yang ikut-ikutan. Dari beberapa kelompok-kelompok pergerakan dan tokoh-tokoh agama karena kebodohannya. Tidak tahu apa itu Syiah dan siapa Khomeini. Karena tidak belajar agama. Semua yang berteriak Allahu Akbar dan meneriakkan perang terhadap Amerika, dia adalah ahlul hak dan dia adalah mujahid. Tidak melihat apa prinsipnya, apa ideologinya. Ikhwani Fiddin, pada peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini, Al-Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok pertama yang memberikan dukungannya terhadap Khomeini dan Khomeini dinyatakan sebagai Imamul Muslimin. Barakallahu fikum. Dan sekarang ini Ikhwanul Muslimin di beberapa tempat terkhusus di Mesir terang-terangan berdemo mendukung Houthi ya dan mencerca eh, para mujahidin ahlu tauhid. Nah, maka sangat benar Syekh Ubay Al-Jabiri ketika pada awal-awal bulan Syawal menyatakan tentang Muhammad al-Imam mubtadi'un dalun ikhwani. Sadarkah kalian wahai talabatul ilm? Ada sebagian talabatul ilm yang dulu belajar bersama kita di sini. Intabi ya ikhwan dari fitan. Jangan ada yang terkena penyakit al-ghurur gurur, merasa dirinya sudah lebih. Belajar bersama kita di sini. Ketika fatwa Syekh Ubaid keluar, dia menyatakan ini Syekh Ubaid musta'jil. Ya saghir, man anta? Semoga saudara kita ini diberi taufik untuk bertaubat. Setelah diberi nasihat tentunya beberapa waktu yang lalu, ana berharap dia bertaubat tetapi ini semua pelajaran ya talabatul ilm. Antum wa ana wa antum jami'an. Hati-hati dari sifat gurur. Mulai sifat meremehkan saudaranya. Berlanjut akan meremehkan asatidahnya. Berlanjut akan meremehkan masyayikhnya. Ada yang arogan meremehkan ya. Terang-terangan ada yang dikemas dengan kemasan senyum dan seolah-olah tenang dan bijak. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب Ada pertanyaan bagaimana sikap orang-orang Indonesia yang sekarang masih berada di Yaman? Apakah mereka wajib ikut berperang? La. Para ulama pun meminta kepada mereka untuk tidak ikut dalam berperang. Maka sikap ahli sunnah adalah pulang ke negerinya, ke Indonesia segera. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Sebelumnya anak kembali mengingatkan. Nah, ketika ada kajian seperti ini, ya, Anda melihat antum banyak sekali yang hadir. Namun ketika itu kajian-kajian kitab, akidah, fikih, Al-Quran. Ya. Sedikit sekali antum. Barakallahu fikum. Dan Ana sering mengatakan bahwa talabul ilmi yang hakiki yang benar-benar sebagai bentuk pembangunan pondasi akidah kita, iman dan ibadah akhlak kita adalah durus yang tiap hari disampaikan oleh asatidah. Asatidah yang ada di Mahat, Ustaduna ustadz Raifi, أستاذنا الأستاذ حمزة أستاذنا الأستاذ Alfian أستاذنا الأستاذ Ibrahim Ustaz uh, eh, Arif dan beberapa asatidah lainnya yang belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu itu durus penting baik itu pelajaran thuluth salatatul usul kitabut tauhid umdatul ahkam ha, tilawatul Quran yang diajarkan oleh Ustaz Ulum ataupun yang lainnya itu adalah ilmu kalau antum tidak bersyukur Anak khawatir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Dan ana tegaskan kepada antum, jangan jadi orang yang gampang meremehkan orang. Barakallahu fikum. Wallahi kalau ana punya kesempatan untuk hadir di durus saya tidak tadi yang ana sebutkan ana akan hadir. Untuk mendapatkan faidah ilmu. Demi Allah dalam khutbah Jum'ah tidak yang khutbah Anas secara pribadi mendapatkan sekian ilmu yang selama ini saya tidak tahu Dalam khutbah Jum'ah Berapa kali Anas mengisi kajian Di beberapa kota Isinya adalah khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh Seorang ustadz Di mimbar ini Anas nggak punya ilmu Mendengar khutbah itu Kemudian Anas pelajari di rumah baru anak sampaikan. Maka anak ingatkan kepada ikhwan yang jujur dalam talabul ilmi. Antum yang sebagiannya ingin dekat dengan ma'had, dekat dengan ma'had, ingin tinggal punya rumah di sini agar bisa belajar taklim, antum dan istri antum ketika sudah ada di sini sebagian antum mutakasilun, malas meremehkan sebagian pelajaran. Padahal Masya Allah di masjid ini ataupun di luar masjid ini, di rumah-rumah ada durus. Dan anak tahu sebagian antum ini masih sangat-sangat-sangat membutuhkan. Tapi ada yang pilih-pilih ustaz. Dia tidak sadar bahwa dia lebih rendah jauh di bawah ustaz tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka anak ingatkan sekali lagi kajian LKI Bahari Ahad ini. Sudah anak ingatkan mungkin sebulan yang lalu. Tapi anak belum melihat adanya perubahan yang signifikan. Nah, anak berharap setelah ini antum mensyukuri nikmat ini. Banyak ikhwan kita salafi di berbagai daerah memanggil-manggil. Asatidah harus mendatangkan daurah dengan biaya yang besar. Itu pun baru dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Ada yang meminta kajian via telepon. Masakin kesian. Wa antum masya Allah gratis belajar, tinggal datang mencatat dengan baik. Nah, kalau pelajaran seperti ini antum sulit mencatat, nggak ada kitabnya. Tapi yang diajarkan oleh ustadz-ustadz tersebut ada kitabnya. Antum bisa memilikinya dan membaca dengan dibimbing oleh ustadz tersebut. Syukuri barakallahu fikum, syukuri. Ini nasihat, semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya taufik dan Allah ampuni dosa-dosa ana dan antum semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.